beberapa pertanyaan. Kita selaku manusia biasa terdapat kelayalan dan kealpaan dalam melaksanakan sholat fardu. Apakah ada cara mengganti sholat yang tertinggal dulu? Sholat yang lama-lama tinggal dulu wajib dikor Cara mengkodoknya nanti habis maghrib kodok. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin qada'an. Habis isya gitu lagi. Usalli fardal isya arba'a raka'atin qada'an. Berapa lama? Nah, berapa lama kau tinggalkan sholat? 10 tahun Pak Ustaz? nah, 10 tahun lah. Cara nyarinya di internet, buka Google. Buka Google. Dah, tulis di search Search. Tulis itu kodok salat Ustad Sarwat. kodok salat Ustad Sarwat. Enter, dapat. Sepakat empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali. Salat yang lama-lama wajib di qada. Dan sedekah selesai. Ngasih dua sak semen selesai. Bila kita perjalanan jauh, kita melaksanakan sholat maghrib jamak takdim dengan isya. Apakah harus melaksanakan lagi rawatib? Sholat sunat di musafir? Tidak. Tapi kalau mau, bo, boleh. Mau sholat sunat, qobliyah, ba'diyah, silakan. Tapi kalau tak sholat sunat, tidak apa-apa. Sedangkan yang empat jadi dua. Sedangkan yang empat jadi dua. Sedangkan yang empat jadi dua. Zuhur jadi dua. Asar jadi dua. Isya jadi dua. Maka sholat sunat tak dibuat. Tapi kalau mau membuat, santai, mobil sendiri. Air mengalir. Dibuatnya qobliyah, dibuatnya ba'diyah. boh, boh. Saya dari BKMT Masjid Abidin. Abidin itu atas biaya dinas. Kapan Ustadz bisa memberi jamak ceramah di Masjid Abidin? Saya membuka jadwal baru Juli 2020. Ada jadwal. Doakan saya hidup 2020. Siapapun yang mengundang Juli 2020. Makanya orang banyak marah sama saya. Bagaimana cara mengganti nazar yang sudah terlalu lama, lupa. Dan apa hukumnya jika tak melaksanakan nazar? Nazar itu hukumnya wa, wajib. Meninggalkan wajib hukumnya ha, haram. Maka kalau bernazar mesti ditulis. Kalau lupa Pak Ustadz. Sedang kau aja lupa apalagi aku. Macam mana bernazar bisa tak ingat? Ingat-ingatlah. Coba ingat-ingat apa nazarnya, bayar. Mak saya sudah hampir 50 tahun. 49 lah itu. Umur saya sudah hampir 50 tahun. Solat saya banyak tinggal. Gimana cara membayarnya? Wah ini mencontek sama yang pertama tadi. Setiap selesai ngambil wudhu selalu ingin buang angin. Berarti masuk angin. Sampai-sampai saya pasrah saja. Pasrah saja maksudnya terkentut itu. Kentut aja, habis wuduk lagi. Apa hukumnya menahan kentut? Makruh. Keluarkan. Kentut kan tak bayar. Kencing 2000, berak 3000. Kentut belum bayar. Baik berbunyi maupun tak berbunyi. Oleh sebab itu kentut aja. Nanti pas mau sholat dekat-dekat baru ambil sembahyang. Kalau pas mau sholat saya tahan, boleh. Bisa ditahan, tahan. Tapi hukumnya makro. Nanti udah salam baru keluarkan. Assalamualaikum warahmatullah. ah. Apa hukum menahan kentut itu? Makro. Setan mengobok-obok isi perut itu biar supaya terkentut-kentut kita. Makanya banyak-banyak baca kul a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di rumah kami ada anak saudara malas sholat. Kami sudah menyuruhnya, tapi tetap juga tak sholat. Apa hukumnya bagi kami memeliharanya? Karena kami tak begitu keras menyuruhnya. Keras. Harus dikerasi. Tujuh tahun suruh. Sepuluh tahun pukul. Lima belas tahun putus subsidi. Tak ada APBD, APBN. Tanggung jawab kita itu. Karena dia di atas ada satu atap sama kita. Jangan sampai main biar-biar saja. Bapak membangunkan. Sholat, sholat, sholat. Ini kadang bapak membangunkan ibu pula. Biar aja lah bang, tanggal merah. Mana ada libur sholat? Kami mengikuti arisan sekolah. Diselenggarakan tiap bulan. Kami disediakan konsumsi. Tidak iuran. Tapi menggunakan anggaran rapat kantor teman. Apa hukumnya kami ikut makan konsumsi itu? anggaran rapat kantor teman. Yang punya itu teman apa kawannya? Saya datang ke kantor bapak. Di kantor bapak ada anggaran rapat. Itu milik uang bersama atau sendirian? Bersama. Maka kalau saya ikut makan, minta izinnya sama siapa? Haram itu dimakan. Jatah kawan kita ya, tapi itu dia jatah sekantor. Kita ikut makan. Sama kalau kita pergi undangan, kita tak diundang. Boleh kita makan situ. Haram, sama macam itu. Berhentilah, jangan datang lagi. Kertas terakhir. Saya punya anak tiga orang. Satu laki-laki, dua perempuan. Saya ada sedikit harta. Kalau saya dan suami meninggal, gimana cara pembagiannya menurut Islam? Ada pena, pinjam. Kita agak-agaklah warisannya satu miliar, biar supaya mudah ngitungnya ya. Hmm, nanti ambil kertas ini balik. Harta tinggalkan bapak satu miliar. Dah, satu M. Meninggal bapak, maka ibu istri dapat seperlapan karena ada anak. Istri seperlapan. Berarti berapa jatah ibu? 125 juta. Karena ada anak. Sisanya berapa? 875. Anak tadi Tiga, satu laki-laki, dua perempuan. Yang anak laki-laki tadi jatahnya dua. Yang perempuan itu satu. Maka ini dibagi empat. 875, saya bodoh matematik nih. Mana kali-kali tadi? 875 juta bagi empat sama dengan 218. Maka anak yang perempuan tadi 218, anak perempuan tadi 218, anak yang laki-laki 430 Karena lama berkawan 437 lah Nah itulah dia hitungannya Kalau ahli warisnya cuma itu sikit tapi kalau ada emak, ada ayah, ini dibuatnya tak ada ahli waris yang lain. Hanya istri, anak laki-laki, anak perempuan. Habis, ibu dapat 125. Ini kalau pakai hukum fikih, tidak pakai gono. Kalau pakai gono gini, cara baginya duit 1 miliar tadi dibagi dua dulu. Ibu tadi dapat 500 juta, almarhum 500. Dari yang 500 tadi baru ibu dapat lagi seperlapan.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 Allahumma ja'al abana'ana wa banatina minal hafizin wal hafizat. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak keturunan kami dari narkoba, dari zina, dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة Allah marzukna imaman adila Berikan pada kami pemimpin yang adil yang baik-baik La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut pada kami, tak takut pada engkau dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana ighfir zunubana ampunkan dosa kami wali walidaina kedua orang tua kami wali masyaihina tuan-tuan guru kami wali waliman adarana semua yang hadir di majlis ini wali abnaina anak-anak kami wali azwajina pasangan hidup kami wali abaina ayah kami wali ummahatina emak kami wali masyaikhina ustaz-ustaz kami rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.